Pak Sudibyo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Meli. Iya. Sebetulnya ada beda eh, pemikiran antara PLN dengan para pengusaha. Tadi jalan tengahnya adalah begini. PLN yang mengharuskan itu berlaku pada pengusaha-pengusaha yang sering unggah listrik selama tiga bulan ataupun utang listrik dalam jumlah banyak uh, dalam hal ini sampai miliaran sehingga mereka harus memakai genset terus-menerus karena PLN sudah nggak bisa memberikan listrik. Tapi bagi mereka yang uh, tidak pernah nunggak, maka peraturan ini hanya berlaku pada jam-jam yang dia telah tentukan dan pengusaha akan meminta overcharge kalau kalau lebihan pemakaian uh, genset karena ada biaya tambahan, biaya solar yang mahal, sana operasional yang tinggi. Jadi sama-sama dapat gitu. Jadi otomatis uh, ada kesepakatan antara PLN dan pengusaha sehingga krisis listrik dia bisa diatasi. Tapi yang paling penting adalah bahwa listrik ini yang menggunakan perumahan lebih dari 7.000 watt, eh, terutama perumahan mewah harus dikurangi jadi cuma 3.000 watt. Sehingga eh, termasuk rumah-rumah tua ataupun gudang-gudang tua. Sehingga PLN bisa menghemat banyak energi untuk keperluan industri, perdagangan, retail, supermarket, dan hotel-hotel serta barang-barang yang menghasilkan banyak uang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudibyo. Pak Handi, selamat pagi. Oke, okay, mitra bisnis, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia akan menuntut PLN jika tidak segera mencabut surat edaran yang mewajibkan penggunaan genset dua kali seminggu. Dan menanggapi hal ini, PLN justru akan memadamkan listrik anggota APPBI yang tidak mematuhi edaran. Oke, satu yang terakhir saya terima, Bu Yeni. Selamat pagi. Pagi. Silakan. Uh, saya bingung ya sama di Indonesia. PLN-nya rugi melulu, perusahaan apa gas juga naik saya bingung deh itu korupsinya di mana sih? Aneh gitu negara lain maju kita kok mundur ke 45 gitu Bu. Kasih. Ya, terima kasih Bu Yeni dan mitra bisnis demikian bisnismen opinion. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di line telepon kami 6339160.